Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita melalui pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yaitu untuk senantiasa berbuat adil keadilan Islam tidak hanya adil di antara kaum muslimin saja ini yang seharusnya orang di luar Islam sana tahu agama Islam adalah bukan untuk kaum muslimin saja akan tapi agama Islam adalah untuk semesta untuk semuanya bukan saja bangsa manusia akan tapi segala yang ada di semesta ini mendapatkan bagian daripada kelembutan dan keindahan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seekor kucing pun mendapatkan perhatian dari Nabi Abdibatil ada seorang perempuan yang dihukum oleh Allah di neraka gara-gara berbuat dolim kepada seekor kucing dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan urusan urusan kasih sayang sehingga seorang wanita yang dia dikatakan sebagai seorang wanita yang lacur akan tapi ternyata kelembutan hatinya menjadikan dia semakin dekat kepada Allah di saat tergugah hatinya untuk memberikan kasih sayang kepada seekor anjing yang kehausan sehingga ia berusaha untuk memberikan minum anjing tersebut karena tidak ada wadah air sementara air pun banyak jika tidak ada wadahnya tidak akan bisa dipindah maka ia celupkan ujung bajunya dalam riwayat adalah ujung lengannya dicelupkan di air kemudian dibawa ujung lengan baju itu diperas diteteskan di mulutnya seekor anjing tersebut hingga sampai anjing itu sadar kembali lalu pergi berjalan sehingga bisa menuju ke tempat air dengan sendirinya. Dengan kasih sayangnya ini muncullah kebaikan-kebaikan yang banyak sehingga menjadi sebab wanita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang kepada binatang dan juga kepada binatang secara umum Nabi mengatakan arih dzabihataka di saat kita ingin menyembelih pun hendaknya dengan pisau tajam agar tidak menyiksa binatang yang disembelih dan masih banyak kasih sayang yang diberikan oleh Allah. melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.